الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Imam Bukhari dari kitab al بالكتاب والسنة بركتها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي مولاهم البخاري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باب tentang mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Nu'aym qala haddatsana Sufyan an Abdullah bin an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata Maka manusia kaum muslimin mereka pun mengikuti apa yang beliau lakukan yaitu وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الباب الرابع من أبواب كتاب الاعتصام في كتاب والسنة وهو باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والفرق بين هذا الباب والباب الذي سبق في الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الباب اقتداء بالأقوال وهذا باب الاقتداء بالأفعال فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لأمته في أقواله وأفعاله كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والذي يتأمل في هذا الباب باب الأفعال ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم آه، ومتابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله كما كانوا يتابعونه في أقواله فإن الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يراد منها أن تتأسى به أمته إذا كان فعل ذلك على سبيل التعبد والتقرب فيأخذ من ذلك ما فعله بمقتضى الطبيعة والجبلة أو ما دلت الأدلة على أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم Setelah beliau membuka majelis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadat dan bersalawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Lalu dia mengatakan bahwa ini adalah bab yang keempat. Bab yang disebutkan dalam kitab Al-Iqtisam bil kitabi was sunnah yaitu bab yang menerangkan tentang mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya di mana bab sebelumnya disebutkan bab tentang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bab sebelumnya itu menerangkan tentang anjuran mengikuti perkataan-perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di dalam bab ini maka disebutkan tentang anjuran mengikuti perbuatan-perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah suri tauladan bagi umatnya baik dalam ucapan-ucapannya demikian pula dalam perbuatan-perbuatannya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran dan sungguh terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian merupakan contoh teladan yang terbaik bagi seorang hamba yang mengharapkan Allah Azza wa dan meyakini adanya hari akhir dan senantiasa berzikir kepada Allah dan dengan zikir yang banyak. Maka seorang yang memperhatikan bab ini di mana para sahabat mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan-perbuatan beliau. Sebagaimana para sahabat mereka juga senantiasa mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan-ucapannya. Sebab asal hukum, asal hukumnya bahwa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksudkan dari perbuatan Nabi adalah agar umat ini meniru dan menjadikan beliau sebagai panutannya. Sehingga apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan satu ramalan dalam bentuk ta'abbud dengan tujuan beribadah dan bertakarruf mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal maka mengeluarkan hal ini jadi tidak termasuk dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu adalah merupakan kaitannya dengan kebiasaan Nabi atau itu adalah merupakan tabiat Nabi yang tidak berkaitan dengan ibadah atau adanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan Nabi tersebut termasuk kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. والتأسي والاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي عملها بقصد التعبد والتقرب إلى الله عز وجل يكون فيه اعتصام بالسنة كما يكون ذلك في أقواله صلى الله عليه وسلم ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث كما في صحيح الإمام البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي فأمر بالاقتداء بأفعاله وهكذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر لأصحابه وكان إذا أراد أن يسجد رجع القهقرى أي عاد إلى الخلف وسيد في أصل المنبر ثم قال لأصحابه بعد أن قضى صلاته إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau melakukannya dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini merupakan bentuk sikap komitmen dan berpegang teguhnya seorang hamba kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana halnya itu juga merupakan bentuk komitmen ketika seseorang mengikuti ucapan-ucapan beliau. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengatakan kepada Malik Ibn al-Huwairi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengikuti perbuatan-perbuatan beliau. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengerjakan sholat di atas mimbar, beliau mengimami para sahabatnya. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melakukan sujud, maka beliau turun dari mimbar dengan mundur ke belakang. Lalu kemudian beliau sujud di atas permukaan bumi, yakni bukan di atas mimbar, tapi di depan mimbar. Setelah beliau selesai mengerjakan salatnya, beliau pun mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya aku melakukan hal ini agar kemudian kalian mengikuti salatku dan kalian mempelajari salatku tersebut. وهكذا أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عند أن خلع نعاله أثناء الصلاة فخلعوا نعالهم لما خلعتم نعالكم فقالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى والشاهد أنه لم ينكر عليهم اقتداءهم به صلى الله عليه وسلم عند أن خلعوا نعالهم تأسيا به في صلاتهم وهكذا أيضا عند أن حج حجة الوداع قال لتأخذوا عني مناسككم وقد أخذوها عنه قولا وفعلا بل كثير من ذلك أفعال وليس أقوالا وهكذا أيضا لما كان الصحابة رضي الله عنهم يستنكرون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأمراء أو بعض المتعبدين أعمالا ويحتجون عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لأنه كان الأسوة في أقواله وأفعاله وتروكه فقد أنكر بعضهم على ذلك الأمير الذي كان يدعو في خطبته رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلا هكذا وأشار بأصبعه demikian pula tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya dalam satu peristiwa ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Di pertengahan sholatnya beliau melepaskan kedua sendalnya. Beliau memakai sendal. Di pertengahan sholat beliau melepaskan kedua sendalnya. Dan para sahabat mereka memakai sendal. Maka ketika mereka melihat Nabi melepaskan sendalnya, maka para sahabat pun mereka ikut melepaskan sendal-sendal mereka. Maka tatkala selesai sholat, Nabi bertanya kepada mereka, sendal-sendal kalian? Maka mereka menjawab, kami melihat engkau melepaskan sendalmu, maka kami pun mengikuti apa yang kau lakukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberitakan kepadaku bahwa pada kedua sendalku terdapat kotoran. Yang menjadi inti dari hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melepaskan sendal beliau di pertengahan sholat lalu kemudian mereka pun mengikuti dan melepaskan sendal-sendal mereka sebagai bentuk kasih mengikuti perbuatan Nabi Alaihi Wasallam di dalam sholatnya. Demikian pula pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haji al-wada, di mana Nabi Alaihi Wasallam mengatakan kepada umatnya, "Litaqulu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil dariku tata cara manasik haji kalian. Maka para sahabat pun mereka mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menunaikan ibadah haji tersebut, baik ucapan beliau, bahkan juga perbuatan beliau, bahkan mayoritas yang diikuti oleh para sahabat dari tata cara manasik haji adalah dari perbuatan-perbuatan Nabi dan bukan dari ucapan-ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika sebagian para sahabat mereka mengingkari sebagian penguasa setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengingkari perbuatan sebagian para penguasa ketika itu ketika sebagian para penguasa atau sebagian orang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya di masa hidupnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh bagi umatnya, baik dalam hal perbuatan atau dalam ucapan-ucapan demikian pula dalam perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian para sahabat mereka mengingkari apa yang dilakukan oleh seorang penguasa yang pada saat itu dia berkhutbah pada hari Jumat. Ketika dia berkhutbah, dia mengangkat kedua tangannya pada saat khutbah tersebut. Maka sahabat ini pun mengatakan, "Qabbahallahu ini menjadi Semoga Allah Subhanahu wa taala memperburuk kedua tangan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan hal itu yaitu mengangkat kedua tangannya pada saat beliau berdoa ketika khutbah namun beliau hanya melakukan hal ini yaitu sambil beliau mengisyaratkan dengan jarinya. ومن هذا الباب أيضا ما كان يحتج به الصحابة رضي الله عنهم على من يحدث في دين الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ويدخل في هذا أشياء كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان للكسوف والاستسقاء والعيد والجنازة فمن فعل ذلك فقد أحدث في دين الله عز وجل وهكذا ما جاء عند الدارمي لما رأى ابن مسعود وقد دعاه للنظر في ذلك أبو موسى الأشعري رأى حلقا في المسجد وعلى كل حلقة رجل يقول لهم كبروا مئة سبحوا مئة هللوا مئة فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود وقال هذه ثياب رسول الله لم تبلى وآنيته لم تكسر وأصحابه متوافرون بينكم فإما أنكم جئتم شيئا ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا فقال وكم من مريد للخير لم يصبه والشاهد أنه أنكر عليهم أعمالا لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم فلو اعتصموا بالسنة القولية والفعلية لسلموا من المحدثات والبدع فالإخلال بهذا الأصل يفضي إلى الإحداث والابتداع والزيادة في دين الله عز وجل Dan termasuk di dalam bab ini apa yang dijadikan sebagai hujjah oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membantah orang yang mengada-ada, yang membuat perkara yang baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat mengingkarinya dengan alasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan perkara itu dan termasuk dalam hal ini banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengannya Seperti misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan adab ketika hendak mengerjakan solat gerhana dan meninggalkan adab ketika hendak solat istisqa. Beliau meninggalkan adab ketika solat ri, solat jenazah. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, yaitu dia memandangkan adab ketika hendak mengerjakan solat solat tersebut, maka sungguh dia telah melakukan perkara yang baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya apa yang disebutkan dalam riwayat Ad-Darimi. Tatkala Abdullah bin Mas'ud dan ketika itu Abdullah bin Mas'ud diajak oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu untuk mendatangi sebuah masjid dan melihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul di dalam masjid tersebut yang mereka terdiri dari halapah-halapah. Setiap halapah ada seorang lelaki yang memimpin halapah tersebut mengatakan kepada mereka, "Bertakbirlah kalian seratus kali." Lalu mereka pun bertakbir seratus kali. Lalu dia mengatakan lagi, "Bertasbihlah kalian seratus kali." Maka mereka ikut Bertahlillah kalian seratus kali. Lalu kemudian mereka pun melakukannya secara berjamaah. Peristiwa itu kemudian diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan beliau mengatakan kepada mereka kalian lihat pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini belum lagi usang bejana-bejana beliau belum hancur. Maksudnya belum lama Rasulullah SAW wafat. Dan dalam keadaan para sahabat Nabi SAW mereka masih banyak yang hidup di tengah-tengah mereka. Maka apa yang kalian lakukan ini? Ada kemungkinan kalian hendak mengalahkan para sahabat Nabi SAW dalam hal melakukan amalan dan dalam hal keutamaan atau kalian melakukan perbuatan kerolongan dan membuka pintu kesesatan lalu kemudian mereka pun menjawab dan mereka mengatakan wahai Ibn Mas'ud kami tidak menghendaki amalan ini kecuali kebaikan maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan namun dia tidak meraihnya dan tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Yang menjadi inti dari riwayat ini bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengingkari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan karena amalan tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara ucapan atau dengan perbuatan maka niscaya mereka akan selamat dari melakukan perkara baru di dalam agama ini dan mereka selamat dari amalan-amalan bid'ah namun ketika seseorang tidak menjalankan prinsip ini inilah yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara yang baru dan perkara bid'ah dan melakukan penambahan-penambahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Halo. Suruh minum dulu. من التعمق والتنازع في العلم والغلو في في الدين والبدع bab tentang hal-hal yang dibenci dari terlalu mendalam dan memberat-beratkan diri serta berselisih dalam perkara ini dan berlebih-lebihan di dalam agama ini dan melakukan bid'ah bid'ah Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian dan jangan kalian mengada-ada atas nama Allah mengucapkan sesuatu atas nama Allah kecuali dengan kebenaran. هذا هو الباب الخامس من أبواب الاعتصام بالكتابة والسنة ويلاحظ أن هذه الأبواب منها ما يكون الاعتصام بالقول أو الكلام ومنها ما يكون الاعتصام بالتخلي والترك لعدم ارتكاب بعض الأعمال وبعض الأقوال لأنها تنافي الاعتصام بالكتاب والسنة وهذا الباب قال باب ما يكره والكراهة هنا المراد بها التحريم بلا شك لأنه ذكر التعمق والتنازع في العلم وهذا هو المحرم وذكر الغلو في الدين والبدع وهذا أمر محرم فلذلك فإن التنازع والغلو في الدين والإحداث فيه ينافي الاعتصام بالكتاب والسنة Ini adalah bab yang kelima dari bab-bab yang menerangkan tentang komitmen terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Dan yang perlu diperhatikan bahwa bab-bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di antaranya ada yang menerangkan tentang sikap komitmen terhadap Alkitab dan As-Sunnah baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dan di antara sebagian bab pula ada yang menerangkan tentang hal-hal yang harus ditinggalkan dan tidak melakukan sebagian dari amalan-amalan demikian pula ucapan-ucapan karena hal tersebut akan menafikan dan meniadakan sikap komitmen seseorang terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Maka bab yang beliau sebutkan di sini yaitu bab perkara yang dibenci dari at-ta'ammuq wa tanazu' fil ilm. Yang dimaksud perkara yang dimakruhkan di sini, yang dibenci adalah perkara yang diharamkan. Tidak ada keraguan dalam hal ini bahwa yang dimaksud makruh di sini adalah haram. Karena setelahnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan perkara-perkara yang pada hakikatnya ini adalah merupakan perkara yang diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Memaksakan diri berselisih dalam ilmu, sikap berlebih-lebihan di dalam agama dan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, perkara-perkara yang baru yang ini semua merupakan perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan menafikan sikap komitmen terhadap kitab Allah dan sunnah. Kerana al-ghuruwa fiddin wal-ihdaf fihi والتنازع والاختلاف والتفرق من سنن اهل الكتاب المغضوب عليهم والظالمين الذين هلكوا بسبب ذلك وتفرقوا بسبب ذلك وحدثت بينهم العداوة والبغضاء وبابوا غضب من الله بسبب ذلك فنهينا أن نتشبه بهم وأن نسلك سبيلهم وأن نعتصم بحبل الله ولا نتفرق وحبل الله هو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أي الوحي المنزل من عنده Sebagaimana sikap gulu berlebihan di dalam agama dan melakukan perkara-perkara yang baru dan berselisih serta berpecah belah. Ini termasuk di antara perbuatan ahlul kitab yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang sesat. Mereka adalah orang-orang yang binasa disebabkan karena hal ini. Dan mereka berpecah belah juga disebabkan karena perkara ini yang menyebabkan munculnya permusuhan dan kebencian di antara mereka. Maka kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk menyerupakan diri kita dan amalan kita seperti apa yang mereka amalkan. Dan kita juga dilarang untuk menempuh cara dan jalan-jalan mereka. Dan kewajiban kita adalah berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah dan tidak berpecah belah. Berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan tali Allah adalah kitabnya dan sunnah Nabi Nya Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini adalah merupakan wahyu yang diturunkan dari sisi Allah Jalla wa ala. الذي يستحب فيه التفرغ للدعاء في آخر نهار هذا اليوم لأن أرجى ما قيل في ساعة الإجابة أن في آخر ساعة من هذا اليوم وكذلك أيضا تتاح فرصة لمن نسي أو إن شاء الله عن قراءة سورة الكهف ليقرأها وهكذا أيضا من حصل عنده ذهول أو انشغال عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستحباب ذلك فلا زال فلا زال لديه متسع من الوقت فإنه مستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليس الجمعة فتكون هذه فرصة جميعا ولا ننسى أن ندعو لأنفسنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وتلاميذنا وإخواننا المظلومين المستضعفين في كل مكان وخصوصا في غزة في فلسطين ينادي عليه هذه الأيام من القرب العظيم وهكذا أيضا الوصية أن ندعو لكم معشر الحاضرين والسامعين والمتابعين ونطلب منكم أيضا الدعاء لنا بما يفتحه الله عز وجل عليه والنؤمن بالله ثم بإخوانه جعلنا الله وإياكم من المقبولين ونسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته Sebagaimana yang tidak tersamarkan bagi kita sekalian bahwa sekarang ini kita berada di waktu asar pada hari Jumat ini. Yang mana di waktu ini adalah merupakan waktu yang dianjurkan bagi kita untuk fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hari ini yaitu di waktu yang terakhir di hari Jumat. Sebab yang paling diharapkan dari apa yang disebutkan oleh para ulama dari waktu terkabulnya doa pada hari Jumat adalah saat akhir, saat-saat yang paling terakhir sebelum berakhirnya waktu Jumat ini memasuki malam Sabtu. Oleh karena itu, demikian pula bagi seorang yang tersibukkan yang belum sempat membaca surah Al-Kahfi maka dianjurkan baginya untuk membacanya. Demikian pula bagi seorang yang mungkin dia belum sempat bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beristighfar, maka masih ada cukup waktu baginya untuk melakukan hal tersebut. Karena sesungguhnya termasuk di antara amalan yang dianjurkan pada hari Jumat atau pada malam Jumat adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak pula kita merupakan untuk mendoakan kebaikan untuk diri diri kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita, guru-guru kita, demikian pula murid-murid kita, saudara-saudara kita, dan lebih khusus saudara-saudara kita yang dalam kondisi mereka sedang teraniaya dalam keadaan mereka terzalimi terkhusus kaum muslimin yang ada di Palestina dan lebih terkhusus lagi yang mereka sedang berada di Gaza dari kezaliman yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar Demikian pula merupakan wasiat yang baik di mana kami mendoakan kebaikan untuk antum sekalian para hadirin dan hadirat yang menghadiri kajian ini demikian pula mereka yang mendengarkannya melalui siaran streaming dan kami juga mengharapkan dari antum sekalian untuk mendoakan kebaikan untuk kami dari doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kalian untuk mengucapkannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa-doa kita termasuk di antara doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi bantuan kepada kita dan pertolongan kepada kita untuk senantiasa mengingatnya dan bersyukur kepadanya dan baik di dalam melakukan ibadahnya. Nah. Nah, demikian pula kata beliau ada tambahan yang belum sempat beliau sebutkan dan jangan lupa untuk mengucapkan zikir-zikir di sore hari. Barakallahu fikum. Sampai di sini, Ikhwan. Antum manfaatkan seperti apa yang disampaikan. dan kita akan melanjutkannya ba'dal maghrib kita menikah ba'dal maghrib kita menikah kita menikah kita menikah setelah salat maghrib barallahu fikum